Wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sobahul khair, sobahul suruh Sungguh indah di pagi hari yang sangat begitu Allah perkenankan kehidupan yang sangat indah, sangat cantik di dalam kehidupan ini apalagi menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang sungguh sangat kita rindu-rindukan. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, pengikut setianya dan insya Allah termasuk kita yang hadir pada hari ini termasuk pemirsa dimanapun Anda berada. Dan sahabat-sahabatku sekalian, ibu-ibu, bapak, bagaimana sehat? Apa kabar? Alhamdulillah. Dan di pagi hari ini, Alhamdulillah, bertambahlah kebahagiaan kita dengan kehadiran guru kita tercinta, Kiai Haji Maktub Effendi Eh, Dr. Kiai Haji Maktub Effendi ini adalah ketua umum atau rois Am daripada DPP Jatmi sekaligus Imam Zikir Majelis Zikir SBY Nurussalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Bidoaikum baik. Amin. Judul Kiai di pagi hari ini adalah eh, orang-orang uh, mukmin yang benar, orang-orang yang mukmin itu orang yang beriman ya. Iya. Orang-orang yeah. mukmin yang benar. Baik, uh, pemirsa maupun yang hadir di studio, sebelum kita mendengarkan Eh, penjabaran secara luas dari Kiai Maktub Effendi, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, judul pada hari ini orang-orang mukmin yang benar. Ternyata orang beriman itu ada yang tidak benar Pak Kiai gitu ya. Betul. Ah ya ya. Ya berarti kita termasuk orang-orang yang mukmin untuk meningkatkan keimanan kita agar menjadi orang yang bertakwa gitu kira-kira. Nah, untuk penjabarannya kami silakan kepada Kiai Haji Maktub Effendi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para hambanya hendaknya menjadi orang mukmin itu mukmin yang baik. Mukmin yang baik, mukmin yang bagaimana? Pertanyaan ini tentunya ditujukan bukan pada Pak Kiai. Pertanyaannya ditujukan kepada yang membuat manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jauh-jauh hari dalam azalinya Allah sudah memberikan jawaban yang dituangkan dalam garis-garis besar haluan Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah Innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم وعلى ربهم يتوكلون Allah yang artinya bahwasanya orang-orang mukmin yang benar adalah mereka dikala orang-orang itu mendengar zikrullah sebutan nama Allah sebutan zikir kepada Allah maka orang itu tergeraklah hatinya wajilat kulubuhum tergerak apa hati mereka rasa khaufun dalam ilmu tasawuf khaufun adalah takut takwa yang tadi sudah di muqaddimai oleh hadratu muqarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad, Ahmad Rifai, Rifai ya, adalah takut juga maknanya tapi kalau sudah menyangkut ta'rif atau menyangkut definisi ada perbedaan. Kalau takwa Allah takrifnya definisinya adalah imtisaru awamirillahi wajtinabun nawahi yaitu mengerjakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah menjauhi segala larangan-larangannya disingkat takut juga al khawfu takut juga sama Cuma bedanya definisi al-khawf adalah yang menyangkut dalam gerakan-gerakan hati seseorang. Karena Nabi telah memberitahukan. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Daging itu baik, baik seluruh organ tubuh manusia. Daging itu rusak, jahatlah seluruh organ tubuh manusia. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Orang terkejut, kaget-kagetan. Itu tidak sama dengan definisinya wajilat buhum. Tidak sama dengan orang itu ada rasa takut, khaufnya dalam hati. Kadang-kadang tak terkontrol oleh ucapan yang tidak senonoh diucapkan karena kagetnya. Tapi kalau orang itu hatinya tergetar oleh zikrullah, maka membuat seseorang itu menjadi nilai tinggi takutnya kepada Allah. Sehingga ada kriteria hmm. mukmin yang baik itu ada lima butir penopang orang itu bisa digolongkan mukminnya adalah mukmin yang benar, mukmin yang baik. Ini juga terselubung di tengahnya ada kata-kata akhlak. Untuk itulah kami akan nanti buka flur tanya jawab berdialog tentang mukmin yang baik, mukmin yang benar. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan. Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Al-birru husnul khuluq yang namanya baik adalah bagusnya perangai, budi pekerti. Wasyaru maha kali nafsi. Sedangkan sebaliknya, yang namanya jelek adalah merugikan diri sendiri. Apalagi merugikan orang lain. Apalagi melecehkan orang lain. Betapa buruknya itu akhlak. Gak mungkin tumbuh rasa takutnya, khaufnya itu hati. Inilah butir yang pertama. Dilanjutkan pula pada butir yang kedua. Ya. Wa idza ayatuhu zadatuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah apabila dibacakan ayat Allah. Al-Qur'anul Karim. Di mana Al-Qur'anul Karim merupakan satu struktur pemeluk agama Islam yang perlu dijunjung tinggi. Mau baca ada dua jenis cara. Ada baca yang lebih baik dengan berwudu ada yang lebih baik lagi adalah dibaca dalam sholat. Di luar sholat ada baik, ada kurang baik. Bahkan ada yang haram. Sehingga kalau ibu-ibu itu punya libur baca Quran dalam satu sisi pandangan ulama karena sucinya Al-Quran maka dianggap haram Kekala menstruasi. Nah, ini bacaan yang akan membawa orang itu tambah imannya adalah bacaan yang bernilai ibadah. Karena ada baca Quran yang tidak nilai ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu." Banyak orang baca Quran, namun sang Al-Quran melaknat Na'udzubillah min dzalik. Dibaca tapi Al-Qur'an sendiri melaknat Iya, karena apa? Karena asbun bacanya. Hmm. Asal bunyi nggak pakai aturan. Enggak pakai tajwid. Iya, tapi kalau nagma-nagma irama-irama seperti tadi menyambut menjelang tibanya bulan suci Ramadan. Allahu akbar. Dengan suara yang syahdu, irama yang baik kalimat yang betul itu akan ternyulah orang itu siap-siap diri menyambut tibanya bulan Ramadan. Ini masih belum datang, beberapa hari lagi kita akan sampai. Inilah yang kedua kaitannya dengan Al-Qur'an. Apalagi dengan mengikut sertakan butir yang ketiga وعلى ربهم يتوكلون الله dan mereka kepada Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal sangat tinggi nilainya kalau disebut zikrullah kalau dibacakan Al-Qur'anul Karim Inilah tiga macam kriteria yang ada pada surah Al-Anfal ayat kedua yang isinya tiga butir daripada butuhnya orang itu akan digolongkan imannya adalah benar. Hmm. Lalu tawakal itu pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunu katair tagdu khimason wataruhu bitonan. Kata Rasulullah yang artinya dalam sabdanya beradalah kamu posisinya bagaikan seekor burung pagi hari terbang dari sarangnya ibarat Jakarta dari Kepulauan Seribu, ada yang wilayah Jawa Barat, ada yang Banten, ada yang Bekasi, ikut Jawa Barat, ada yang di Jakarta juga. Gak ada yang sarapan, hmm. gak ada yang ngopi susu dulu pagi-pagi, gak ada yang pesen nasi uduk, nasi goreng. Hmm roti bakar langsung terbang langsung aja. terbang aja. Waduh. Wataruhu bitonan. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, dan sore hari terbanglah kembali ke sarangnya. Gak ada yang bawa jinjingan, kresek, kantong hitam, putih, dan lain sebagainya. Sekedar ada yang di leher, ada yang di mulut, begitu sampai ke sarangnya diberikan, dilepehkan kepada anak-anak. Subhanallah tapi nggak pernah kapok pagi berangkat sore pulang pagi berangkat sore pulang nggak ada yang mampir ke next Club <laughs> ikhlas ridho itu namanya tawakal yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk tidak lupa tiga butir dulu nanti yang dua butir barulah berikutnya. Ya. Baik, ya, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada juga yang ada di studio Asik juga ya, ketahu tahu udah tiga nih, belum dijabarkan ini Tetapi yang selanjutnya kita tunggu tayangan berikut ini Alhamdulillah pemirsa masih berada bersama kami di Mimbar Nurul Salam Juga yang di studio kelihatannya tambah siang tambah seger Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti ada waktunya untuk tanya jawab. Nah, teruskan Pak Kiai. Tadi sudah sampai yang pertama akhlak, Quran, tawakal. Nah, terus gimana Pak Kiai? Pada berikutnya kami habiskan dulu lima butir. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pula pada surah Al-Anfal ayat 3 الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah Yang keempat mereka orang-orang yang mendirikan sholat Kata-katanya mendirikan iqamis sholah Di dalam kata-kata iqamis sholah adalah berdisiplin tidak sekedar takbiratul ihram Allahu akbar hmm. tapi betul-betul diatur mengangkat tangannya diatur lafzul jalalnya Allahu akbar ya atau bacaannya bacaan rukun salat adalah al-Fatihah di antaranya wajib dibacanya, diatur, diikomahkan. Ikomahnya bacaan adalah dengan tajwidil Quran. Dengan mengindahkannya bacaan Al-Quran. Tentunya ya relevansinya adalah ya kalau memang modalnya sudah cadel ya tentunya ya gak bisa mengucapkan roh ya hmm. Bismillahirrahmanirrahim ya itu sah-sah saja. Ya. ya, tapi kalau yang bisa lalu ke cadel itu perlu datang ke bengkel di gerenda dulu. Nah, dibetulin dulu. Ya, dibetulin. Nah, yang menggerenda adalah Hadratul Mukarram nah. Bapak Ki Haji Ahmad Rifai. <laughs> Bisa Supaya halus bacaannya. Walaupun ngomong itu tanpa modal, tetapi harus lihat-lihat Jangan setelah diberikan kesempatan untuk berbincang, untuk menghibur, untuk memberikan rileks kepada orang, lalu ngelantur di luar rel kontrol seseorang terhadap akhlakul karimahnya. Nah, disinilah yang terdapat. Karena itu, salat merupakan satu imaduddin tiang pokok daripada agama kita ngaku muslim ngaku orang beriman sholatnya betul-betul nah menjelang beberapa hari lagi nanti minggu depan kita akan jumpai bulan Ramadan oh, besok nih ya iya, iya betul eh. salatnya ditambah selain fardu iya ya sholat tarawih tarawih harus siap-siap Nah inilah yang keempat adalah iqamis sholah. Dan yang terakhir yang kelima adalah bentuknya. Mereka menafahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa mimma razaqnahum yunfiq firman Allah dan dari rezeki ya, dan dari rezeki yang kami berikan itu rezeki kepada mereka manusia yungfiquna maka mau menafkahkan apalagi nanti datangnya Ramadan ya menyambut tibanya Ramadan bulannya belum datang sudah bersyair bertantun, ya datangnya bulan Allah. Ramadan dengan sambutan marhaban. Ya syahrul. Ya syahrul Ramadan. Ramadan. Syahru ada dua. Hmm. Kalau masih jauh syahro. Kalau udah di hadapannya syahru, dekat sekali. <laughs> nah, inilah dalam bacaan kembali lima butir inilah terakhir adalah menafkahkan hartanya. Ada nafkah itu diberikan secara wajib Ada sunnah mu'akad Ada sunnah umumnya sunnah Masing-masing mempunyai relevansi Lah yang wajib tentunya adalah zakat Sudah mulai dihitung Kekayaan Para konglomerat Terlepas mereka adalah hartanya Halal atau tidak Wong saya nggak tahu Iya, iya kalau dia beragama Islam wajib dia keluarkan zakat pencuci harta benda dan yang paling mudah dihitung adalah biasanya pada bulan Ramadan, Ramadan ya. kemudian ada pula yang sifatnya adalah sunnah muakkad ya sunnah muakkad kelilinglah di hari Jum'ah kotak amal ya Hmm. Kalau hari Jum'ah kan nilainya Sayyidul Ayam, yeah. pemimpinnya para hari-hari. Jadi tentunya punya nilai lain. Tapi yo kok tega-teganya itu kotak amal lewat di depannya, cuma didorong lewat tanpa <laughs> mampir dulu. Mampir juga berisik benar. kuntang <laughs> bumbunya juga. <laughs> betul ya, ya betul. Uh, inilah. Ada pula yang sunnah yang kadang-kadang juga gravitasi. Hmm. Apa contohnya? Di DKI kalau di jalan perempatan lampu merah berhenti ada orang menghampiri kendaraan saudara. Betul? Ya. Di sisi lain oleh trantip ya. Oleh polisi apa namanya? Pamong. Iya. Pamong itu pangemong. Pangemong itu artinya ya membina, memelihara. Ya. Pamong praja, pemelihara kehidupan yang ada di tengah-tengah kota atau kampung lah sama. Lah peraturan daerahnya nggak boleh kita ngasih. Walaupun itu sunnah ada larangan nggak boleh kita ngasih. Tapi kadang-kadang kita tengok-tengok nggak -tengok, ada polisi Pamong Praja ya kita ngasih juga nggak tega rasanya lah Pemda DKI ini telah melakukan riset pengawasan pengamatan mereka memang sengaja ada brokernya hmm. di drop ada dalangnya ya ada dalangnya sehingga disinilah walaupun kita menafkahkan harta juga ada klasikal ada hitung itu, Ini benar atau enggak? Hmm. Nah, itu sampai-sampai dalam kitab kuning dijelaskan bahwa kalau kita berjalan menjumpai makhluk Allah dalam kehausan ngos-ngosan berarti ngos-ngosan enggak? Yeah. Artinya ngos-ngosan ya, ya ngos-ngosan itu. <laughs> ya. Seekor anjing keluar Lidahnya. Lidahnya. Liurnya. Lalu liurnya keluar. Bapak Ibu membawa segelas air. Di sebelahnya ada pengemis minta-minta. Hmm. Nah ini air dikasihkan manusia apa dikasihkan anjing? No. Karena tinggal sedikit. Nafkah ini pun ya kita harus ada tenggang rasa. Kalau memang betul itu orangnya imannya acak-acakan. Bahkan berani menentang iman. Berani merusak iman. Berani merusak akidah. Bahkan bermusuhan dengan akidah. Ada satu kitab kuning yang menyatakan Berikan saja kepada anjing yang sedang kehausan, kehausan. Sejauh itulah nilai iman yang rendah Luar biasa itu rendah itu bagaimana? Iya, sangat rendah hmm. sekali hmm. itu. Rendah sekali. Oleh karena itu, dari lima butir ini yang mengucapkan, yang berfirman, iman itu benar adalah Allah, tercantum di dalam surah. Dalam surah lampan lanjutan ayat yang keempat. Hmm. Ya. Yang berbunyi أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات الله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله Mereka orang-orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya rasa takut. Bila dibacakan al Quran Al Karim terdengar bacaan Al-Quran juga imannya tambah kuat, tambah kokoh. Kemudian tawakalnya tinggi, yang keempat mereka lah orang yang mendirikan sholat dan yang kelima yang mau menafkan hartanya disodakokan, diinfakan semata-mata karena Allah Inilah lahumul haq. Lahum haqqan adalah mereka golongan orang yang imannya benar. Kemudian disebut mereka akan lahum jatun. Pertama akan mendapatkan balasan Allah pangkat dunia dan akhirat. Umumnya ahli tafsir salaf adalah akhirat dalam tafsir kontemporer adalah dunia iya, iya. akhirat. Seperti Syekh Ahmad Mustafa Al-Marohi dan lain-lain tafsir. Kemudian yang kedua wa magfiratun ampunan Allah dan yang ketiga warizqun karimun rezeki yang halal rezeki yang baik rezeki yang mulia dan mutlak adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga kedudukan inilah ya derajat atau pangkat ya ampunan dan rezeki yang mulia yang baik ini akan berdatangan untuk orang-orang yang punya lima kriteria digolongkan orang yang mukmin mukminnya baik. Untuk inilah kita akan siap-siap untuk berdialog, bertanya kiranya apa yang harus ditanyakan. Ya. Malu bertanya sesat di jalan. Ada yang bilang malu bertanya sesat di jalanan katanya pakai. <laughs> ah, ya, udah jelas ya, udah satu sampai lima dan sekarang tentu kan udah nggak sabaran mau bertanya. Silakan yang di sebelah sini Bapak, belakang. Namanya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nama saya Muhammad Suparang. Supaya apa? Muhammad Suparang. Suparang. Uh, secara singkat saja Ustaz, saya mau bertanya dalam Al-Qur'an juga disebutkan A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu fisil mikafah. <coughs> nah, pertanyaan saya bagaimana kita mencikapi menjadi atau menjadi orang Islam yang secara kafah. Bagaimana kita e, mencegap itu, kemudian apa yang dimaksud secara kafah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 mudah-mudahan benar nih berbunyi يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة nggak apa-apa terlambat jawabnya juga terlambat ya, dikit ya, ya yang penting ikhlas ikhlas ikhlas ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduum mubin Allah Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam wadah Islam kafatan keseluruhan bulat bulat ya tahu bulatnya model apa nggak tahu ya <laughs> ini pertanyaannya Bapak Ahmad Sumonggo. Eh, tapi separeng kan? saya bersaudara lah. Ya. Cuma udah bubur merah putih gak boleh diroba itu. Dari sononya udah itu. Nah, inilah. Lalu yang ditanyakan apa itu kafatan, keseluruhan. Jadi orang yang beriman diwajibkan melaksanakan ajaran Islam keseluruhannya ini yang orang Jawa bilang jidat, rolat, lukat, pasamaji. Ngerti enggak? <laughs> itu singkatan. Jidat, ji itu siji. <laughs> Dat syahadat. Rolat kedua loro salat. Ya, lukat ketiga zakat. Ya, patsa empat puasa, maji lima Haji, Haji. itu. Ya. Ini bahasa Jerman, jejer kauman gitu ya. <laughs> nah, jadi orang yang sudah beriman nah ini supaya jangan lonjong, jangan opal. Itu lima macam wajib dikerjakan. Ya syahadatnya ya, bagaimana orang itu sah bersyahadat, ngerti tentang sifat wajib bagi Allah yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Sejauh mana? Rinciannya panjang. Juga sifat wajib bagi Rasul Allah, yang jaiz bagi Rasul Allah, yang mustahil. Ya, apalagi bahkan ada orang yang jangan cuma enaknya saja sunat rasul <laughs> tapi yang lain kagak nah inilah yang pertama. Yang kedua, sholat tadi sudah. Yang ketiga, zakat tadi sudah tentang infak. Yang keempat, puasa. Ntar minggu depan udah. Udah kita sama-sama puasa, puasa ya. iya. Udah sama luar biasa deh. Hmm. Itu gimana? Nah ini puasanya cap apa? Hmm. <laughs> Oh ada cap nah, juga. Ada cap. Oh, ada cap. Ada. ah, iya, iya. Dan yang terakhir yaitu yang disebutkan maji. Yang kelima adalah pergi haji. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Alhamdulillah sekarang orang tidak malu-malu lagi Orang belum berangkat ke Makkah pun kopiahnya pu putih Karena itu sunatur rasul Dan itu sama dengan kalimat merek di KTP Kalau sudah haji dipasang H hmm. Kiai Haji Al-Muhandis itu Dokter Andus. Ahmad Rifai. Wah, Rifai. Nah. Oh, ya. Pasang ini. Nah, inilah. Lah, kalau yang belum boleh saja. Kalau Kiai Rifai adalah kenang-kenangan pada waktu ikhram haji hmm. itu nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai celana panjang, pendek pun nggak boleh. Maka beliau juga nggak boleh pakai pakaian yang dijahit sarung pun tanpa jahitan. Sehingga di sana angin kenceng duduk hati-hati jangan jadi tontongan gratis. <laughs> Lah begitu selesai tahalul pulang kenang-kenangan tinggal kopiah. Putih. Saking kebangetan kopiah juga nggak pakai, korupsi tetap naudzubillah. Lah ini nak hajinya haji apaan? <laughs> imannya iman Islam yang kafah model apa itulah pertanyaannya jadi keseluruhan surat Al-Baqarah ayat 208 paham ya eh, eh, apa namanya Ahmad apa oh, Suparang, Suparang, iya, Suparang, Suparang ya. ini berobang-robang <laughs> Bu silakan Bu silakan Bu yang tengah Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kai, eh, tadi Pak Kai bilang bahwa puasa saja ada capnya. Bu, namanya siapa Bu? <laughs> Nama saya Ibu Latifa. Ibu Latifa. Puasa tadi ada capnya. Tentunya eh, ibu-ibu, uh, bapak-bapak di sini ingin cap itu yang baik tentunya Pak, Pak Kiai. Betul. Uh, bagaimana supaya kita mendapatkan cap yang baik itu tadi. Uh. Kemudian yang kedua, uh, ada lima penopang untuk menjadi mukmin yang baik. Yang pertama ada akhlakul karimah, begitu uh. Pak? Oke? Okay? Yeah. Uh, bagaimana kita menyikapi apabila ada uh, teman kita yang yang sedikit tidak enak kepada kita? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali dua nih wabarakatuh. Eh, memang betul sifat atau cap stempel dari puasa urgensinya dalam ilmu tasawuf itu ada tiga stempel. Hmm. Ada puasanya orang yang umum, ada puasanya orang khawas saja ada puasanya orangnya khawasil khawas kira-kira gitu kita jadi orang berpuasa kelas berapa Stempel yang kayak apa makanya saya singgung <laughs> tadi ada cap stempel puasa kalau orang awam berpuasa sekedar nggak makan, nggak minum, nggak merokok, nggak kumpul dengan istri, dikala mulai fajar sodik menyingsing, yang disebut imsak sampai terbenamnya mata Hari. Kalau puasanya orang yang khawas adalah orang puasa yang nggak makan, yang nggak minum, yang nggak merokok, yang nggak membatalkan puasa, tapi matanya ini dijaga. diperbal, dijaga, ditutup kain hitam, nggak ngelihat maksiat. Ya mungkin sama dengan bapak-bapak puasa tapi matanya jelalatan kemana-mana. <laughs> Itu bukan khawasul khawas. Jauh, khawas pun tidak. Lah yang ketiga, puasanya orang khawasul khawas. Apabila itu orang berpuasa, kok hatinya lupa kepada Allah, puasanya batal. Nah yang garis sono yang sering sering lupa hati itu. <laughs> Gambarannya kira-kira begitu. Oleh karena pertanyaan kedua ada kaitannya Buat apa puasa kalau harus ngupat orang? Sehingga bagaimana kalau kita juga dihujat orang, dimaki orang, dikata-katain dengan kalimat khair, kalimat yang baik, zikir kita, kalimat tauhid, kemudian dicaci maki. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita lihat garis besarnya dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Fa'ilam yastati fa bilisani, fa'ilam sati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman." Rawahu Bukhari kama qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam sabdanya, barang siapa yang melihat kemungkaran, singkirkan dengan tangan. Realitanya yang tangan ya polisi, ya tentara, yaitu hakim ketuk palunya lu kena dua tahun eh mantan direktur bank umpamanya gitu ya. Ya, ya. itu tangan nah kalau kita bukan hakim bukan jaksa bukan polisi bukan tentara main gampar aja itu namanya preman inilah yang kedua dengan lisan dengan lidah nasehatin ibu jangan begitulah kita sama-samalah kalau anda gak mau zikir ya up to you lah lah kalau dua-duanya gak bisa dengan hati gak ribo Gak rela orang berbuat salah begitu ya Allah ini sudah termasuk imannya baik walaupun paling kelas rendah ya. Itu kira-kira Bu ya. Berarti ya, asik benar kalau udah urusan iman, urusan puasa udah pasti asiknya. <laughs> Tapi marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Mengenai orang-orang mukmin yang benar yang telah disampaikan oleh kiai kita dan juga pertanyaan-pertanyaan dari jamaah tadi ya, insya Allah akan dapat menggugah hati kita sebenarnya kita sudah menyatakan diri menjadi orang beriman namun demikian rupanya masih harus ditingkatkan lagi agar menjadi orang-orang yang beriman yang baik insya Allah taala minan aminin uh, eh, Allah pada waktu yang akan datang kita bertemu kembali dan namun demikian marilah kita dengarkan kesimpulan-kesimpulan dari uh, mengenai orang-orang mukmin yang benar yang akan disampaikan oleh Kiai. Baik para pemirsa televisi Republik Indonesia, pada kesempatan yang berbahagia ini, orang-orang mukmin yang baik itu telah diberikan tawaran oleh Allah yang tercantum di dalam surah At-Taubah Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli kepada orang-orang mukmin baik dirinya, hartanya diganti, dibeli dengan sorga Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa sorga itu ada terbagi menjadi dua. Ada sorga dunia ada surga akhirat. Hmm. Surga dunia seperti apa yang dikemukakan Rasulullah, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana membuat rumah tangganya harmonis dan bahagia? Tidak ada marah-marahan antar suami istri adalah iman yang baik yang mengantarkan. Yang kedua, ada pula yang disebutkan bahwa al janatu tahta akdamil ummahat surga itu ada di bawah telapak kaki kaum ibu tinggal yang sebelah sini gigit jari mau mengandalkan apa Bapak-bapak mengandalkan nilai kebenaran jujur dalam hukum rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria, kaum suami hukumnya berdiri di atas kaum istri. Sungguh sangat ajaib di hari akhir ini terdapatlah orang Islam, orang mukmin kok berkomentar. Seorang mukminat, seorang perempuan muslimat tega-teganya berucap akan kuceraikan kau hei suamiku. Itu bukan tradisi dan bukan akhlakul karimah. Dan itu bukan surga dunia. Itu sudah lain lagi. Surga ada di bawah telapak kaki ibu tapi dirobah nerakalah yang ada di bawah telapak kaki ibu. itu barang halal tapi Rasulullah bersabda bahwa abghadul halali at yang lebih dimurka oleh Allah perbuatan halal adalah cerai mm-hmm. jadi dua-duanya ya rukun-rukun lah modalnya tadi ada iman yang baik inilah eh, mudah-mudahan. Alhamdulillah sudah jelas sekali ya mengenai iman yang baik itu namun tentu saja waktu juga yang memisahkan kita Mudah-mudahan yang segitu itu kita dapat terima Dan kita bisa amalkan dalam kehidupan ini Baiklah kita tutup acara pengajian kita di pagi hari ini Dengan bacaan doa kami secara baca <clears throat> Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafiina wa Zikrina wa Mulana Muhammad Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ya ashabi rasulillah jema'in A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabitna bil Islam fatabitna bil iman fatabitna bil ihsan fatabitna bil khatimah. Ya Allah tetapkanlah kami selamat dunia dan akhirat husnul khatimah dalam keadaan Islam dan iman ya Allah. Tetapkanlah kehidupan kami ya Allah sehat walafiat, afiat. Berilah keberkahan ya Allah dan jadikan selamat dunia dan selamat akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.